coba yang di tengah bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal wa na'udzu min ahwali ahli dalal wa nusalli wa nusallim wa ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina muhammadin Asliil Jamal, wa Kamal, wa Jalal, wa Alihi Was. para masayi, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh, Mini sepuh, wabil khusus jajaran Rais Suriah dan Tanfidiyah PCNO Kota Malang yang sangat-sangat saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir malam hari ini dalam semua tingkatannya, Bapak Wali Kota beserta jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, dan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat warga masyarakat Kota Malang rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebenarnya pengen duduk tapi nggak enak. Mau duduk di bawah, bokong saya sakit. Duduk di atas, nggak pantas. Mau saya mau tanya sama ibu-ibu, lebih suka saya duduk apa berdiri? Berdiri. Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri. Makanya mau saya mau nggak mau saya harus berdiri demi hasrat para wanita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Emri Riki Mawon. Ini kau laris bengok bahaya. Soalnya cangkeme rondo nih. Alhamdulillahirrabbilalamin Ini hari keempat saya meninggalkan Jogja Karena setiap kali saya berangkat ngaji Satu minggu sampai dua minggu baru pulang Ini saya berangkat tanggal 12 Baru bisa pulang tanggal 24 Sebenarnya perjalanan saya Tur saya ngaji hari ini cukup berat karena istri saya harus berangkat ke Kuala Lumpur untuk berobat sementara saya harus berangkat ngaji makanya kenapa kemarin begitu saya mau berangkat tur Jawa Timur saya bilang sama istri saya Beb ada yang salah karena istri saya memang cantik sih Ora kaya ngene, lungguh ngarep tuwa jilbabe abang. Gilani. Saya bilang sama istri saya, saya mau ngaji, bunda mau berobat. Enaknya saya nemenin berobat ke Kuala Lumpur, apa saya harus ngaji? Istri saya bilang sudah Abah berangkat saja ngaji. Toh selama ini Abah lebih mencintai NO daripada mencintai istrinya. Makanya jangan pernah ragukan cintaku padamu. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarla. Tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi ta'ala. Ngomong cinta. Cinta niku napa to? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ono oh, bocah banter kira carane golek cewek ngono kuwi. Malah kowe galau. Ciu ciu vodka vodka jarene I love you kok ninggalkan luka maka karena istri saya Rito, walaupun beliau dalam keadaan sakit maka saya minta doa Pak Kiai doakan istri saya sakit eh istri saya sakit istri saya sakit segera sembuh karena itu ya istri saya hanya satu sak mungi kata orang Jawa Sak mung itu bahasa indonesia apa ya? Sehanya-hanyanya. Karena istri saya cuma itu tok. Maka begitu beliau sakit, beliau bilang sama saya, Abah saya ikhlas kalau Abah menikah lagi. Saya bilang saya tidak akan menikah lagi. Kenapa? Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Ya, saya ngomong seperti itu karena di depan kamera, kalau enggak ya enggak. Itu sih. kan kasih AI. Maka kalau kemudian mengukur apa kekuatan badan saya, saya pernah bilang saya matur sama guru besar saya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Waktu itu saya sampaikan kepada Habib, Abah, kenapa li? Saya mau tak berhenti sejenak dari pengajian. Saya capek, Pak. Saya pengen istirahat. Apa jawaban Habib Lutfi waktu itu sebagai guru besar saya? Beliau mengatakan, Miftah, kamu nggak boleh berhenti. Sekarang NU NO sering banyak fitnah. Ahlu sunnah perlu dijaga kok kamu malah berhenti. Maka Seberapa banyak pun orang yang tidak setuju dengan metode dakwahmu, kata Abah, kamu harus ingat di luar sana lebih banyak yang mencintaimu daripada yang membencimu. Dan ternyata itu saya buktikan Pak Kiai, ketika saya dibully gara-gara saya membela Banser kenapa tidak berangkat ke Papua. Mohon maaf, saya tak maju dikit ya Pak ya. Aku nengkin anak kiai kiai sepuh, nak kepenak. <laughs> Alah, masih sorry ya kan kita beda pemikiran kamu mikir aku aku mikir via Valen saya itu kalau ngaji ketemu kayak semua itu nggak enak mau duduk di kursi nggak enak padahal boyong saya sakit mau berdiri nggak sopan ngapunten betul sulatan ya inggih di, di Ngapura nggih kiai Dan dan bedanya kalau kali pakai nomor kalau kalau milenial situ kolonial terus <laughs> tua soalnya matane. Wayai, wayahe. Iki rondone ngopo? Maka yang disampaikan oleh Abah Lutfi itu betul-betul kemudian saya pahami apakah benar dari sekian banyak orang yang membenci dengan metodologi ngaji saya di luar sana masih banyak yang mencintainya. Dan ternyata benar. Ketika saya membela Banser, kenapa Banser tidak berangkat ke Papua? Waktu itu saya jelaskan, Banser tidak berangkat ke Papua karena tidak punya payung hukum. Banser bukan tentara seperti Pak Dandin. Banser bukan polisi seperti Pak Wakapolsek, Pak Wakapores Maka Banser tidak punya perangkat hukum untuk berangkat ke Papua. Waktu itu saya dibully. Saya dibully di Instagram saya ada 15.000 komentar semuanya mencaci dan membuli saya tetapi ketika saya lihat yang memberikan komentar bulian 15.000 tetapi yang memberikan like dan jempol 75.000 maka terbukti kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen karena seberapa banyak pun Orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Oh. Gila santai bro. Nela jomblo ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Wah. Ambiar. malah nangis gitu. Tuku bawang, kleru merica, wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Ajur jur. Makanya ibu-ibu muslimat, please deh, jadikan banser sebagai calon menantumu. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Makanya kepada mbak-mbak itu sampaikan kepada sahabat banser. Doakan ayah, doakan ibu. Relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu. Majulah ibadah istiqorohmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan Perdalamlah agama dan pendidikan Jangan hiraukan godaan si setan Doa yuk doa terus Doa singkirkan mantan mantan mantan Imam serbaguna di mana engkau berada? Di sini. Teruskanlah perjuangan demi halalkan kau rela berkorban. Demi halalkan kau rela berkorban ngono. Malah kue nyanyi ini begitu. Aku wis kadung sayang direwangi berjuang kok malah ditinggal ngilang. sunnah siap-siap untuk dibenci sama orang. Siap-siap saja. Karena hari ini di mata orang-orang itu nggak ada benernya jadi orang NU Tapi dengan kondisi seperti itu justru saya lebih mencintai Nah, Ulama. Tadi seluai bro, kalau kemudian ada orang membicarakan kekuranganmu di luar sana, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. FKPPI yang ngaji. Rondo orang ngaji. Eh, jangan maju-maju mundur dikit. Kenapa saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Saya sering ditanya, kenapa metodologi kiai-kiai ahlu sunnah wal jamaah an dia? Saya tambahi ya, saya kurang mantep kalau orang hanya ngomong ahlu sunnah wal jamaah. Tapi selama ini pasti saya tambahi an dia. Ini kondisi politik di Indonesia kiai nyuwon saya. Saya sampaikan empat hal, coba Anda paham. Walaupun dengan bahasa saya ini besok pasti viral dan banyak orang marah dengan bahasa saya ini. Lihat jari saya, jangan lihat akik saya ya. Pamer. Pamer matamu, pamer. Copot wae isin, Bang. Mana ketinggalan? Keri. Eh, ketinggalan? Keri. Tak nggo meneh kok. Pengajian Allah ora jelas kelangan akik. Ya. ya Pak Wali yang ngawur. Pengajian amplop ora jelas malah kelangan akik ya pada ngumpel ke mbak rono ya ora apa-apa tak pasang tak gitu. kosong ngumpel mau kaya upin aku ki pengen selawatan kok malah tim hadroe minggati kepiye niku kok ketoke bayarane ra jelas cah hadroe nang ndi bro ngopi oh goblok kok tak ajak selawatan malah ngilang ngopi terus ngopi coba kita lihat hari ini empat golongan yang ada di Indonesia. Kalian ingat-ingat, terutama teman-teman Ansor Banser. Karena masa depan NU ada di tangan kalian. Makanya harus kuat sebagai Ansor dan Banser. Empat golongan ini yang ada di Indonesia hari ini. Yang pertama, amalianya ahlu sunnah. Kayak kita. Konsep bernegaranya Pancasila. Ini idealnya tinggal di Indonesia konsep amaliyahnya ahlu sunnah wal jamaah dan konsep bernegaranya Pancasila. Ini yang paling utama dan tujuan kita. Yang kedua, konsep ibadahnya ahlu sunnah tetapi konsep bernegaranya khilafah. Ini sudah mulai banyak. Saya sebenarnya punya catatan sekian banyak ustadz-ustadz yang ada di sini bahasanya seperti itu. Yang nomor dua ini. Konsepnya, ibadahnya ahlu sunnah. Tetapi konsep bernegaranya khilafah. Ini sudah mulai banyak. Yang ketiga, konsep beribadahnya minhum. Saya tidak menyebut satu keluaran apapun. Minhum bukan ahlu sunnah. Dan konsep bernegaranya Pancasila. Masih ada walaupun dikit. Yang keempat, konsep beribadahnya minhum dan konsep bernegaranya khilafah kalau ini jelas. Yang paling bahaya itu sekarang nomor dua, yang sering menipu. Konsep ibadahnya ahlu sunnah, tetapi konsep bernegaranya khilafah. Ini mohon maaf, ini yang paling sering menipu umat hari ini. Diperparah dengan apa? Branding media yang orang ahlu sunnah an seperti kita itu kalah. Maka saya bilang sama teman-teman Ansor, kalau ada ustadz luar datang ke Malang, jangan kamu tolak. Gak usah bikin surat keberatan. Karena begitu kamu bikin surat keberatan, branding medianya apa? Banser membubarkan pengajian. Padahal faktanya pengajian Gus Miftah di Cianjur dibubarkan oleh kelompok radikal. Mereka naik panggung, saya mau ngaji dilarang. Mereka teriak-teriak, Allahu Akbar. Tak jawab, Sami Allahu liman hamid. Kalau ada ustadz luar datang ke sini, gak usah kamu nolak, gak usah kamu larang. Silakan mereka ngaji. Begitu mereka ngaji, kamu dengarkan. Kalau ngajinya lurus, nggak nyenggol-nyenggol ahlu sunnah wal jamaah Nadia, silakan dilanjutkan. Kalau ngajinya lurus, nggak nyenggol-nyenggol Pancasila, nggak menolak Pancasila, silakan dilanjutkan. Kalau ngajinya masih pro NKRI, silakan dilanjutkan. Tetapi kalau tidak mau mengakui Pancasila dan NKRI, parani kekrek cangkeme, ngono cangkeme. brandingnya Banser Ansor itu sering membubarkan pengajian. Padahal awalnya cuma ngasih surat keberatan kepada Polres. Karena Banser nggak berhak memberikan pengajian. Maka kemudian apa? Brandingnya di media kita kalah. Makanya kemudian apa? Saya selalu mengatakan ini di mana-mana. Dalam surat Yasin ayat 65, Allah mengatakan apa? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa aidihim watashadu arjuluhum bima kanu yaksibun saya belajar tafsir ini baru ketemu jawabannya ketika saya pulang pengajian dari Taiwan. Saya naik pesawat, gak bisa tidur. Pramugari ini ayu. Emangnya aku cowok apaan? Ya masa pramugari lemu ngoyong ini. Bakwan yo ya bakwan, eh tahu yo ya tahu, bakwan yo ya bakwan. Ayu yo ayu, tapi aja murahan. Iki tempat temuan wae. Lha tak pikir-pikir suwe-suwe kaya acar di nasi goreng. Oh no, terus tapi ra penting. oh, pengen kan yo Kamu kau mlebu surga di sini ya kajian. Nah, jadi berpengajian modar. Aku tak lupa nih WR apa enak aku. Nah, nih gini lah benar. Masa kemayu. Oh, iya, apa meneh? comotone copot. Kok kamu nafsu amat sama mataku? Iki pengen ngrungokke ngaji kok pengen delok mataku. Kok kok panas kira ana kipas angin kok e, iki. Kere, kere. Ya rasa foto-foto wae. ngomong pengajian malah selfie selfie. Aku ngerti bojomu ning marah kan. Aku ngerti bojomu ning marah sing ganteng aku ta. Oh, rondo, rondo wedi. Cerewet cerewet tak dulek lho. Kamu nanti tolong pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaan kepadamu tidak bisa diutarakan. Kula maca tafsir ayat ini suwe. Kenapa di dalam sur ayat itu Allah mengatakan satu hari di mana mulut terkunci tangan berbicara. Kok sing ngomong tangan ki ngopo? Akhirnya apa? Saya mendapatkan jawaban ini karena seringnya saya dibully. Saya ngaji di kafe dibully. Pengajian bersama mbak-mbak begenggek dibully. Saya pesolawatan sama mbak-mbak purel dibully. Pokok purel Rene ya. Kamu tahu purel itu apa? Perempuan rela dibusel-busel. Sandalku iki lho sandalku. Sijine ndi sijine? Kok dipisah-pisah iki piye to? Urip ku siji. Aku ya bingung ngene karo kono. Ajar. Aku bingung, Bos. Kamu jangan minta saya nyopot kacamata. Kacamata saya ini kemarin pulang dari Jeddah viral. Gara-gara saya masuk bandara pakai kacamata, pakai tongkat. Polisi jeda heboh. Torik, Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Uh, kau agak. Begitu masuk bandara saya tanya polisinya, Pak polisi, kenapa saya datang semua orang disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Matanya. Malah dikira wong utuh. Saya itu pakai kacamata hitam karena kebiasaan saya ngaji di kafe. Kan banyak yang seksi. Bukan kok untuk melindungi pandangan saya, enggak. Supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Ngaji, panas, orang lagi pasangin. Ambiar, ambiar. Kang nyuwun sewu, jero Aku ora penak anak pakai Kiai lu kene dhuwur ngawur. Wah, cara aku betah tambah iki. lah ya Allah kaya bol pitik iki lho. ala Nabi Muhammad. Saya mendapatkan tafsir ayat ini ketika kemudian saya nggak bisa tidur itu gara-gara saya sering dibully. Satu setengah tahun lalu saya pengajian di Bose VVIP Club Klub malam di Bali dengan 500 mbak-mbak LC Wanita dunia malam saya dibully Miftah nggak sopan LC itu purl Mereka kerjanya di puskesmas Pusat kesenangan mas-mas Apa yang mereka lakukan? Karaoke Kata rock dibuka, oke okay. Salam Nabi Muhammad. Puncaknya kapan? Puncaknya saya dibully habis-habisan sesaat setelah saya menuntun dua kalimat syahadat saudara Dedi Corbuzier. Saya dibully macam-macam. Maka kemudian saya waktu itu baru paham kenapa yang disuruh berbicara oleh Allah itu tangan. Karena hari ini banyak orang berbuat dosa dengan tangan mencaci, membuli, menghina, memaki menggunakan jempolnya. Melalui apa? Komentar di Instagram, postingan di YouTube, postingan di Facebook. Orang banyak ngadu domba dengan menggunakan jari-jarinya. Contoh para YouTuber, kalau sing gowo cagak, gowo HP kecetok, moto-moto YouTuber. Alkintilia. Mas, kamu itu bisa menjadi penyambung lidahnya ulama dan kiai dengan channel YouTube kamu. Tapi mbok yo langgawe judul ki aja provokatif. YouTube supaya penontonnya banyak. Judulnya apa? Gus Miftah nantang Gus Nur. Yo ngalah. Sing tak tantang apa nih? Kan gak level. Kenapa saya harus nantang-nantang? Akhirnya Gus Nur nesu. Ngelok aku, biasar Miftah Gus telek. Ya Allah. Cangkem munur. Gak usah diadu-adu. Gus Miftah marah gak dibilang telek? Enggak. Saya lebih senang jadi telek daripada jadi roti. Telur kalau banyak bisa jadi rabuk, pupuk. Roti dimakan jadi tai. Orang banyak berbuat dosa dari tangannya, postingannya. Saya bilang di pondok-pondok pesantren, buat larangan santri bawa HP ditinjau ulang. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari ini dakwahnya orang NU kalah di medsos. Kelompok minhum memaksimalkan media sosial, memaksimalkan apa YouTube, Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Sementara di kalangan Nahdiyin itu kurang. Bahkan mereka dipekerjakan. Ribuan orang, satu orang punya sekian akun Instagram untuk menyerang dai-dai NU, ulama-ulama NU. Sementara kita di pesantren masih kolot, gak boleh bawa HP. Kalau saya jadi kiainya seperti pondok saya, boleh bawa HP dengan akses terbatas. Gak usah pakai nomor. Pondok pesantren menyediakan wifi. Anak-anak seminggu sekali diajari tentang medsos. Follow kiai-kiai NO. Itu keren. Kamu juga begitu anak-anak Ansor Banser pemuda-pemuda NU. NO. Maksimalkan medsosmu untuk meraih ridho Tuhanmu. Bukan sebaliknya mendatangkan murka Tuhanmu. Lalu medsos yang di follow Maria Ozawa. Dua Instagram sing di follow Vanessa Angel. Sing ditonton di YouTube, ya Allah, Miyabi. Piye ja? Saya ini judulnya sing api apa toh? Mbak sing di follow, kaya pagi pagi Pak Wali Kota punya Instagram Pak Wali Kota. Punya. Followernya berapa Pak? 32 ribu. Aku sayang aku saya ibu bro kalah. Yang di follow wali kota wali kota Nahdlatul Ulama. Gus Gus kagungan Instagram. Om oh, buatan, gak maklum istu allah. muslimat punya Facebook malah nggih galau-galauan jam 10 bengi bojone rung mulai status ning Facebook aku kedinginan nih maksudnya apa diwaca karo banser komentar tak kancani po Pak Wali Kota yo ya melu komentar cemungu cemungu cemungu Gus Miftah melu komentar WK WK WK WK Wet, wet, wet, wet, wet, wet. Wait, wait. Maka kemudian apa? Disinilah kita dituntut teknologi dakwah itu berkembang dengan sangat masif. Apalagi sekarang di era 4.0, 4.0 sapa Milenial rong rampung wis ana era baru 4.0, 4.0. Sing tua tuwa ini kira radong mesti. Kok kewis wis lu gue ngarep tungkae selonjor iki. rumah sana itu tungkae meletek-meletek to yo. Mesti kitab taklim ke lo, fi takdimil ilmi wa ahli. Hendaklah seorang murid tidak menyelonjorkan kaki di hadapan kiainya. Kiai sakmono balik ngomong ini lho. Orang pantes. Asam urat tuh. Enten sih dengan penyakit asam urat. Kondur tak nih, itu oh gula batu. Gulane diwenehi aseme watune nggih nutuki urate. Bocah Hadromo ora balik to. Kere, kere. Tak cak solawatan yang malah minggat. Larung diamlopi tak jaloke Pak Wali. Lapa wani ra duwe tak amplopane lapa wani ra isin. Salam ala Nabi Muhammad. Coba kita lihat ketika kemudian melihat teknologi dakwah itu selalu berkembang. Zaman Kanjeng Nabi dakwah menggunakan apa? Bilisan Kekuatan retorika kanjeng Nabi mampu menaklukkan jazirah Arab dan dunia. Makanya pidatonya kanjeng Nabi itu sangat menarik. Bahasa yang digunakan khotibun nas biqadri utulihim sesuai dengan kemampuan akal umatnya. Sama. Ini saya contoh dikit-dikit. Bagaimana kemudian saya harus menyesuaikan teknologi dakwah, bahasa dakwah. Bagaimana saya ketika masuk di kampus? Kayak saya kemarin di Unisma. Bagaimana kalau saya masuk ke pengajian umum? Bagaimana kalau saya ketemu para pemabuk? Lah, ini yang sering diprotes oleh orang-orang yang sok suci. Saya di Malioboro, malam-malam jam 2 saya keluar. Cari para pemabuk tak kumpulkan. Begitu sholat subuh, saya ajak sholat subuh berjamaah. Para pemabuk yang mereka tergabung dalam ikatan pangunci, paguyupan ngunjuk ciu. Sing diombe cifas, ciu plastikan. Saya aja sholat di sepanjang jalan Malioboro atau di Jakarta. Kayak saya besok sore ini berangkat ke Jakarta pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara. LC-nya, puralnya 900. Oh, wajib, wajib. Beda ning kene tuwa tuwa. Saya ajak sholat, bagaimana menyusahkan mereka? Saya jagongi. Sampai yang saya lakukan itu mohon maaf. Para pemabuk ngumpul, Gus, mabuknya kurang, buat ditambahi. Saya tambahi. Ya, tuh Tapi syaratnya siji ya. Napa Gus? Mengko sholat karo aku, enggih. Mabuk tapi sholat. Allahu Akbar. Di belakang saya. Aw. Begitu saya baca khairil maghdubi alaihim waladallin. Harusnya amin karena pemabuk orang. Eh. Ini yang saya sering diprotes oleh orang-orang yang suci itu. Miftah goblok. Wong mabuk kok diajak sholat. Apa awakmu kira paham? Sholatnya wong mabuk atau mau karo Gusti Allah patang puluh dino. Goblok. Napa jawabannya Gus Miftah? Ditambara, ditambara urusannya cangkemu. Tapi urusannya pangeranku. Lah bocah niku salate nunggu ora mabuk. Pertanyaan kula salate kapan? Wong bendino mabuk. Mila senajan to mabuk kula aja salat. Ditompo ora ditompo ora urusanku, urusane Gusti. Ngapa kok cangkemmu dadi Gusti Allah dhewe? Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, dan menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah kita vonis, tetapi kita sering membela kesalahan-kesalahan kita. Maka saya sering mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan maksiatnya daripada orang yang ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Maka saya sering mengatakan pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Itu malah tulangan HP. HP ini cross enggak. Iwan di sini. Aku ya. kan. Ah, Kok kopi ku hilang ya, ndi mau ya kopi. Apa? Nyuwun dengan ya, uh. Kopi ini sponsor. Turut nambah yang pelopo promosi kula niku aja diangkat jadi bintang iklan kopi tak tolak iklan kopi kabeh ngapusi kopi kapal api dibuka kopi ini orang no kapal ya kopi itu gulua dibuka kopi ini orang no luar iklan ini si jujur mung siji sarung gajah duduk dibuka sarungnya ono belalene Wali kan buka matamu ngawur wae. Ya. Oh ya beda kok gajah karo Wali. Apa bedanya gajah karo pawali? Ya beda, gajah kan dasi ono belalene, pawali belalene ono dasi. Kali kota iki lah santri nyenengke ke, ya. Kula iki rahasia sehat kula niki pawali. Kopi tanpa gula. Lah kopi susu kula mau. Om bingung ge meneh. Kau kopi dengan ngajak melek, susu dengan ngajak turu. melah, lah disuguh kopi susu tak kali. Kopi ini tak ombe, susu ini tak cekeli. Kopi susu. Kulo iki kacilik ra nyusu. Tajin. Lho, bawa kulo sing kondok tajin mau ngasih karo tajir no kowe duwe anak asi malah diganti susu kaleng susu kaleng kue susu sapi Mila begitu gede diajak ngaji jawabannya embah mergo anaknya sapi Wong dawe Al-Qur'an iki nyusoni rong tahun kok wal walidatu yurdina ini kamila ini lima naroda ayuti marodoa. Lah di anak rong tahun, bapaknya sing sabar malah diganti susu kaleng piye piye asi kui, luwe hp dibandingkan susu sapi asi kui halal mergo macane majrur asi lah diwaca marfu haram asu lho piye to Pak lho lah diwaca majrur halal asi lah diwaca marfu asu maka asi do rong tahun ASI ini praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. ini praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Ngaji, pantas. Tandur, pantas. Neng pasar, pantas. ASI kui, ekonomis, maksudnya kemasannya tidak gampang pecah. Kan orang ASI penyok, orang Asi kuwi demokratis. Maksudnya iso diku anake, iso diku bapakne. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum BH badan hukum. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya sapi kan susunya gampang dicekel karo wong. Soale sapi orang ono sing nganggo. Amra kan ana sapi bihana. Saya ditanya begini Kiai, Gus, kok ngajimu mau gawe ngono ki ngopo? Aku tak takon. Orang yang datang ke tempat hiburan, ke dunia malam, lokalisasi, tempat karaoke, diskotik itu orang susah apa orang senang? Susah. Orang susah apa orang senang? Susah. Orang susah. Orang susah golek seneng. Orang susah mencari senang di tempat hiburan. Pertanyaan saya, kenapa mereka susah kok mencari kesenangan di tempat hiburan? karena mereka tidak mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Mila pengajian Gus Minta digawe nyenengke, men luwe seneng ngaji daripada diskotik. Orang yang datang ke dunia hiburan itu golek seneng, uang susah golek seneng. Kenapa mereka mencari kesenangan di tempat hiburan? karena tidak mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Milo pengajian Gusmi tadi gawe nyenengke, men luweh milih ngaji bang karaoke. Ngono ora paham. Ngono malah gue galau. Bocah getite Allah ketoro, wis kebacut tak bibik, malah ditikung karo kanca. Iki bocah hadroh teko ro. Oh goblok ku makan. Ngopi. Ana apa ora ya hadroh iki? Gitu? Langsung. Apa ora mau amplopi? Nyapu dhewe, Gus. Yo, selawatan wong NU dhisik yo. Jalo lagu anyar apa lagu lawas? Ya. Durung jadi. Lawas Gus lali. anyar iki karto nyono medho janji. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sawaya-waya. Biyen wis tawanti-wanti aja mlebu. Musiknya kayak kurang ajat lagi. Apa musiknya gue cangkemmu, hei. Salam ala Nabi Muhammad. Gawa HP apa orang? Flashnya bisa dihidupkan? Lampu gor bisa dimatikan? Cara panitia lampunya paten ini. Lara saya dijebuk gue ini kesuwen. Coba flashnya semuanya dihidupkan. Aku korban janji ke kampus ini kok korban janji panitia anggarannya cekak coba lampunya matikan dulu wanitane ra pateni dhewe lho. Langsung Tanya sama pengelola stadion. Boleh. Tungkae selonjorke meneh. Olino. Oh, lampu, lampu, lampu. Ada di wae men aku Ya aku tak ngilang. malah kaya konser canggung. Salam ala Nabi Muhammad. Digerakkan ke arah kanan kalian dulu. Barang-barang. Salam ala Nabi Muhammad. Salih. sun. tanam biar sama musiknya padahal aku pengen nyanyi ditinggal lagi pamer bojo kecantol cawet apa? oh cendol dawet kok kecantol cawet Durine kecantol cawetnya apa? Oh no. Channel Rondo. Tahu bulat digoreng dadaan eh, lima ratus. Gorong ono adik-adik. Bulat digoreng dadaan lima ratusan. Masa namu gede rasanya enak model gratisan. Jangan. Kamu kok gemuk banget sih? Gak apa-apa. Kalau kamu dibilang lemu, kamu bilang orang popo, diarani lemu, mergo mangan sego. Daripada wahmu guru gaweane mangan kanca. nyanyi lagu musik ya kesel ya bro kere kok panitiane Salam ala Nabi Muhammad apa dakwah bilisan zaman kancing Nabi makanya mohon maaf banyak orang alim kemudian gagal dakwah gara-gara apa tidak fasih bilisan maka kita sering banyak berdoa Pak. Robi's, rohli sodri wa yassir li amri ahlul uqdata min lisani yafqahu. Kira kurang wong alim kira kurang. Tapi mohon maaf, sekarang banyak orang alim tapi justru kurang manfaatnya. Wingi kula ngaji teng pare Kediri kula matur. Miftah iki belas orang alim. Miftah iki aja celok iki. Aja celok apa meneh ulama dudu. BC bakul cangkem Aku dianggapnya marketing, marketingnya wong NU. Piye carane wong-wong niku seneng karo NU. Karena sekarang banyak amalia-amalia NU yang mencoba dipermasalahkan oleh orang-orang yang tidak paham itu. Nauzubillahi min siji dakwah bilisan. Zaman Usman, zaman sahabat diwakili di zaman Usman, Teknologi dakwah kembali berkembang. Tidak hanya bilisan, tetapi ditambahi bil kolam sudah mulai nulis. Maka hadis sudah mulai dibukukan. Quran sudah mulai ditulis. Maka orang-orang yang mengatakan, oh kalau nggak sama dengan kaji Nabi bid'ah." Kue moco Quran saiki kue ya bid'ah. Wong zaman kaji Nabi rongono Quran. Huruf dalam Al-Qur'an bak titik ini ngisor non direne baru siji tak titik loro kui ya bid'ah zaman kancing nabi durung ono ilmu tajwid non mati ketemu bak dibaca iklab kui ya bid'ah wirung ono non mati ketemu bak saja dibaca iklab masa aku ketemu kamu tidak ijab matamu ki. Ora mungkin bayangke tuwa kaya awakmu. Aku rabu karo awakmu tenan aku mati dhisik. Kan aku bisa keracunan. Susu luar kadaluarsa. Ngono lak go bali cewek iki santri kok tak juwit. Ngono lho, padha karo ngene umpamane doa dan usaha itu ibarat aku dan kamu <laughs> nggak bisa dipisahkan <laughs> ya malah galau aku menang kamu ngiri akunya bertahan kamunya lari Eta <laughs> PPI ngaji terus iya, Soporong berjodoh karo banser Lah yo ya lae kelon ayo ya oleh wae to bojo lah banser rabi karo kowe, langsung tak nyanyi. Kembang kembang kantin manten anyar tiring bedil. Ana cleret tipon jondil aku kaget cekelan penting. Eh, para cocok. Yo ya kene. Lah kelop? apa? sarung ya lho. Masuk pengajian ngomong pentil ini. Ah. Sarung. Selalu ala Nabi Muhammad. Jadi aja gampang ngomong bid'ah, harokat ku ya bid'ah, titik ku ya bid'ah, tajwid ku ya bid'ah. Gimana napa mboten? Nahwu iki lho ya bid'ah. Ngarang wae. Apa-apa darah ini bid'ah. Lah apa-apa kudu padha karo Kanjeng Nabi. Banser, umur 30 tahun rong rabi kuwi oh ya bid'ah Kanjeng Nabi selama tahun kok kowe tahun rong rabi umur 30 tahun rong pipis tok kuwi oh ya bid'ah tur mesake tak nih. Apa-apa untuk podo karo kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Rabi Siti Khadijah mas kawinnya apa? 20 ekor unta. Sak unta regane rong 20 juta. Berarti kanjeng Nabi mas kawinnya pira? 400 juta. Lah bocah banser kudu podo karo Kanjeng Nabi. rabi ini kapan? Pengajian rokok era diwenehi. Kok patah ngatus juta. Aku mbiyen rabi bojoku lo mas kawine 20 ekor. Tengu. opo-opo bitah rapodo wila iki ya ora nalar. Banser malah nangis. nyanyi lagu ini Gus Dur ya lho Uripe ayem rumong so aman Duh. Ngomongan dulu karo mas-masih Mas, jangan hanya ada jangan hanya ajak adik memperingati malam tahun baru dong, tapi tolong ajak adik untuk menempuh hidup baru. Lamar. Bang solo pacaran. Ora pantes. Pacaran mulai pengajian seragamnya di komplit provos. Ya Allah. Tapi aku sesuk pakai pakai kayak sesuk lebih surga kawal karuban set bahan Hanisem kan, kan tugasnya survei lokasi. Jadi saat dirinya kiai melebu surga, bansre survei lokasi. Begitu bansre siap, kiai ini melebu bansre metu menang. Dawabil kolab, mulai nulis. Dibukukan, mulai banyak kita batis. Anas bin Malik wis mulai duwe kitab Al Muwatta. Gagah pokoke bil Begitu ke sini masuk Islam ke Indonesia. Bisa uh, bil lisan masih, bil kolam masih. Tapi ditambahi sama wali songo bisa kofah. Dengan menggunakan apa? Budaya. Maka mulai muncullah lagu-lagu di zaman wali songo. Sejarah lagu ini gini loh, ceritain. menpora gagal paham malah rebutan wedang ki yo ngopo meneh yo oh, malah. kowe iki lho kowe iki suwe-suwe koyo kuaci murani perut ketinggi ora ora ngono e ngambek santet meteng Sejarah puji-pujian gini, gitu, ben awakmu ngerti. Ngopo lah wong NU puji-pujian. Tak terangke sekalian dakwah bisa kofah. Soalnya kula tau dinyek kalau kanca kula Muhammadiyah Haji tahun 2015. Masjid Mekah Madinah ora puji-pujian kok. Ngopo? Ning Malang kae baradan kok puji-pujian. Tak jawab beda. Bedane apa? Mekah Madinah urung dan Masjid wis kebak. Lah ning Malang. <laughs> Saya pujian yang nganti sental Kadang-kadang wis adan subuh wong tua, musim mudan, pujiane ya cara wong tua, Ya Allah. Mbok sing nom-nom ki banjur ki adzan. Mosok kelas suriah kon adan. Oh, bang. Lah ora duwe untu ora iso barok, Bang. Ngene pujiane cara wong tuwa. Astagfirullah. Astagfirullah. Gusti inyong nyuwun sekatae dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong inyong inyong inyong sing mangkat sapa ya bro ya nyang nyong nyang nyong dadi pujian iku ngeten sajarah Wali songo mbiyen iku lang gawe masjid biasanya yang pinggir alon-alon. Contohnya masjid Demak, ini pinggir lapangan. Kenapa pinggir bikin masjid di pinggir lapangan? Karena wali songo tahu lah ono lapangan alon-alon biasanya ono wongi pusat untuk bermain. Zaman biyen mau ngerti masjid, supaya wong neng alon-alon gelem mlebu masjid carane kepiye? neng jerum masjid diwenei gamelan. Mila menawi teng keraton Yogya nika ana gamelan loro sing kondang. Siji Kiai Guntur Madu, nomor loro Kiai Naga Wilaga. Mila kula niku ora bangga diceluk kiai, soale gamelan mawon ya kiai. Ning Solo kuwi lho kebo kiai. Jenenge Kiai Slamet. Keris kiai. Ning Yogya niku ana keris jenenge KSM, Kiai Senggol Modot. kaos ra rewel. Niki kula aturke supaya jenengan paham ngopo kok cara eno mungkin ono haul macam-macam. Kula kita bahas sampai dhuwur rampung. Lah, kayak gamelan. Gamelan ditutup wong seneng. Semangat kerungu gamelan, maka mereka mendatangi suara gamelan itu. Zaman biyen urung ana sing nganggo sandal. Lah langsung mlebu masjid, masjidnya kotor kabeh. Carane pripun? Ning ngarep masjid diwenehi kolam cilik. Tujuane siji, sadurunge mlebu masjid sikile nyemplung kolam. Begitu mentah sikile resik. Pintre wani sawon. Jadi dakwae awake dhewe kan biyen mulyake wong niku sejak wali songo. Ora perlu ngamuk, ora perlu bengok-bengok. Ora perlu dede takbir medeni. Takbir itu harus menyejukkan, bukan menakutkan. Takbir itu harus nyenengke wong, aja nggih meden-medeni Wah, Wow. Sing kurang ajar sopirku Mas Nici Kono bunga Allahu Akbar, tak jawab Rob. Oh. Apa sami Allahu liman hamidah? Sopirku malah jawab Rabbana walakal ham. Begitu mulai lu Abdullah ngrungokke gamelan ditambahi lagu tembang bisa maka muncullah lagu turi-turi putih muncullah lagu cublak-cublak suwek seluku-seluku bakok gundul-gundul niku kabeh ana maknane ngelekke wali kota pejabat supaya ora korupsi cukup nganggo lagu gundul-gundul pak gundul. Mila sesuk acara selanjutnya sambutan dari Bapak Wali Kota. Begitu muka panggung, gondol, gondol, pacol, col, gemblelengan, nyunggi, nyunggi, wakol, sak DPR melebu KPK kabur. Wih, wih ini kabupaten ngendi lah lali Kita ikut tangan di ngono lali aku. Pokoknya undang-undangnya Afdol korupsi bil jamaah. Sing salah niku sinten? guru TK. Gara-gara mlebu TK diajari cerita judul kancil nyolong timun. Mila gawe jembatan di maling, Ini kok tangan dino lali ya. Terus kota daerah kono Nodongake. Moga-moga wali kotane awake dhewe niki selamat. Rungono Pak Wali, rungono. Tambahi apa to? Durung saka panitia ra ono. Lah wali kota teko ora nambahi ngopo? Rungono. Eh, bola-bali kula pesen karo pemimpin-pemimpin daerah niku. Mila kula dicalonke Bupati Sleman kula wegah. ngopo dedek wali kota bupati kulo tak ngaji mohon ngandani pak wali kota nggih kewan sing mangan tanduran yang sawah jenenge opo? bajing tapi lah pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge Bajing! bali saka biyen. Nerangke babakan toharo, ora perlu macake babu toharo, Ora perlu buka ke kitab sing angel Cukup ngangge lagu judule seloko seloko batok. Batok e ela e. mau menyang so oleh payung Seluku-seluku batok, huslu huslu batnaka. Mandikanlah batinmu. Bato ila ilu Batnuhu la ilaha il Siramo menyang solo Niku sangking tembung jawa Siramo aduso Menyang mangkat solo Solat Mela saat durungi solat Hadase gede Adus Hadase cile Kudu Mila lah nguyuh kudu cemo Orang kaya awakmu nguyuh ra kok malah sangune obat. Apa diobat ke. Bocah iki ki asline putih-putih. Ning gara-gara nguyuh ning tiang listrik ora cewek malah sangune ilmu tutul. Tutul-tutul ke tiang listrik. Delalah nyetrom ter. Jadi ireng kaya akhirnya jadinya Irma irenge mangkat kayak Junaidi gitu. si Rama menyang Solo lawes gelem sholat la ilaha illallah hayyum mauta apa mulai oleh payung mutok niku carane wali songo Nerangi bapak kan dunga wong mati memperingati haul. Napa lagu nih? Turi, turi putih ditandur neng kapan aku? Turi, turi putih ditandur neng kapan aku? Hono celere dibungkus kain kafan rupane putih. Ibu-ibu muslimat tak takon. Kain kafan rupane putih hukumnya nopo? Wajib nopo sunah? Sunah. Berarti dengan pengen kain kafan rupane ungu orang apa-apa. Paling malaikat batin rondo jin. Ya kan nanti rondo. Wis cilik-cilik Kain kawane pengen mati esuk rupane pink. kenapa apa-apa. bengok kimcil, guys. Aku yang NU, Gus. sesuai kain kapan rupane ijo, ora apa-apa. Malah ratakone karo munkar nakir. Soalnya apa dikira lontong. Langsung dimplok. Salam ala Nabi Muhammad. Ditandur niku artine dikubur. Supaya ngerti niku kuburan biasane diwenehi patok. Ditandur ning kebon agung, kebon agung niku kuburan. Supaya ngerti niku kuburan biasane diwenehi patok. Yen patok siji nika jenenge tenger, kuburan nika patoke loro tenger tenger. tenger. Napa enten dasare wong mati niku denger-denger dikirimi donga? Ana. Mila lan jenengan kandha, wong eno ki amalia ngawur ana dasare. Alah takono aku, tak jawab. Apa dasare wong mati denger-denger didongake? Al mayyitu fi qabrihi kal gharikal mughawwis yang tadiru dakwatan talhaku min abihi au min akhihi au min sadiqin lahu wa idalahikathu kanat ahabba ilaihi minat dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Apa artinya? Diterjemahkan oleh mbak-mbak FKPPI. Ayo. Modar. Jawa saya pasrahkan ke Gus Miftah kembali. Mereka mayu. Iki lak cara istilah iki jenenge STNK. Setengah tua neng kenceng. Lak samping ini satu lagi Setengah tua lemu ginu-ginu. Lak sing tukae slonjor gue STMM. Setengah tua meh modar. mayit itu Fikobrihi di dalam kuburnya Kalhorek seperti orang yang terombang-ambing Almuhawes yang membutuhkan pertolongan tak dengar-dengar bang yang tadi da'watan yang menunggu doa doa dari siapa talhaquhu min abihi doa yang diharapkan dari bapak ibunya Amin akhihi atau dari saudara-saudaranya. Amin sodikin lahu atau dari kanca-kancanya? Eh, apa? Kancoi bahasa Indonesia ini apa? Ya beda, malah kaya pinupin teman-teman. Malah kawan-kawan. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia sering kagok karena banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesia nih. Contoh nih, contoh nih, mususi beras. Apa bahasa Indonesia nih? Mencuci, berarti ini bedanya beras karo sempak. Lak wong Jawa sempak dicuci, beras eh, ah, beras di khususi, sempak dikumbahi gitu. Nguyuh hanyang-hanyangan. Apa bahasa Indonesia nih? Orang ono masa kencing tawar menawar. Nguyuh hanyang-hanyangan ki bahasa Indonesia kencing makcrit makcrit. Masa yo kencing tidak lancar kesopet. Jawa ki Wong padha-padha teleke jenenge beda. Teleke pitik jenenge apa? Ronco. Teleke wedus jenenge apa? Teleke sapi jenenge apa? Pantesan takon terjemahke hadis Reso wong uteke kebak telek. jangan ngaji ra iso. Ngono teki kebak telek. Oh, ya malah kurang ajar. Wong sing bedhe yo Gus telek kok. Yang tadiru dawatan talhaku min nabi ya min akhi min min sadiqin lahu doa yang diharapkan dari bapak ibunya, dari saudara-saudaranya dan teman-temannya. Wa idalahiqathu dan tatkala doa itu sudah didapatkan oleh si mayit karena ahaba ilaihi minat dunia wa mafiha maka doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya wa anna hadayal ahya amwat karena sesungguhnya hadiah orang hidup kepada yang mati atu awal istighfar Allah apa sing kondo ana dasare? ono, Kowe goblok kowe ora tau ngaji. Malah gawe-gawe. Jarene ana ayat sing nolak tahlilan. Surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Ayat niku ora kok nolak ndongake wong mati. larangan untuk mensolatkan jenazah orang kafir asbabun nuzule rikolo kanjeng nabi ajeng nyolat jenazah Abdullah bin Ubay Mila Allah ngedun ke ayat niku lah kok saat ini malah didatang ke dasar nolak tahlilan kui jenenge jaka sembung bawa golok gak nyambung Jaga sembung tukuh pecel pincuk, gak nyambung cok. Lamun nafsir kayak ayat lagi lumayan diri ngamur baik. Nikulah kanjeng Nabi aja lagi jenazah Abdullah bin Ubay Umar teko. Kanjeng Nabi ini wong kafir. Kanjeng Nabi dawo, menang Umar, Nabi Nabi kok pengatur ngatur-ngatur." Akhirnya sadarake Kanjeng Nabi salat ayat niku mudhun. Dadi yang dimaksud ala ahadi minhum niku sinten? Wong kafir, wong munafik niku lak mati ora usah disolatke. Bukan untuk mengeneralisir dongake wong mati. Bilang ngaji ya, ngaji karo radio kok. Sing jenenge radio niku ana suara tanpa wujud. Lah ana suarane ora ana wujude jenenge entok. Sing jeneng entut dadake fitnah, sing entut sapa sing mambu? Sapa? Mula lak wong-wong ngono biasanya, biasane ngoten niku salah-salahan, soalnya dolane kurang adoh, turune kurang bengi, kancane kurang oke, kopi nih kurang kental. Ngaji omong karo entut. Mila Gus Mipta gawe lagu judule Son sembore semi Mas yo tak udan Lah gurune entun mondoke ning ndi? Ora mungkin ning hikam. Orang mungkin yang Nirboyo, orang mungkin yang ora aji, orang mungkin yang pelosok. Lagu nentot nentut mondoke ning di Al Ma'hadus Salafiyah Asilitiyah. Lah ngaji melalui YouTube niku angsal Gus, angsal mawon. Tapi lebih kepada fikhud dakwah. Tapi kalau fikhul ahkam mendingan langsung sowan kiai. Fasalu ahlat dzikri in kuntum lah tapi lah kaitannya gitu, semangat hero, semangat orang Islam, semangat ahlu sunnah. Nonton kiai-kiai NU sing Youtube, maafi muskilah. Tapi kalau kaitannya dengan fikih hukum, ojo berpatokan kepada Youtube, apalagi bah Google. Sohibul fadilah wal Karomah wal maksiyah. Jadi ono maksiat barang. Mila nyuwun Kenapa dalam tradisi NU ada hal? menunjukkan rasa cinta generasi yang baru kepada generasi-generasi sebelumnya. Kenapa hari ini kita ada hal memperingati Muasis? Karena ada rasa cinta dari kita sebagai orang-orang baru kepada mbah-mbah kita. Kenapa ada hal? Karena nasab ilmu Kiai NU itu pasti bersambung miftah dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai akhirnya nyambung sampai kanjeng Nabi. Kenapa kita memperingati Mbah Hasim Asari, memperingati Mbah Yai Sodek, memperingati Mbah Hamid, Muasis Muasis? Karena mereka lah yang menjadikan NO bisa hadir hari hari ini. Maka salah satu hikmah hal itu apa? Menumbuhkan rasa cinta dan mahabbah kepada para masayih. Oh, ngono rana dalile matamu, matamu. kono sekarang terakhir dakwah bil medsos follower Instagram saya itu 915 ribu itu terbanyak di kalangan dai Nahdlatul Ulama yang lain baru 250, 300, wali kota 32 ribu. Engkau tak, tak pansos bro. Enggak aku pe gawe postingan follow Pak Wali Kota. Aku langsung nambah mas itu. Anu ya aku tambahin dice, Masa gratis? Londe bayar. Masya Allah. Bil medsos para kiai-kiai muda, gawe medsos lawan gak? Wis bener. Karena bagaimana kemudian kita mau mensiarkan ilmu-ilmu dari kiai sepuh supaya dilihat oleh publik kecuali melalui medsos. Jadi coba Anda bayangkan, kalau kitab-kitab yang bahasa Mas Ari seperti ada Adabul Alim wal Muta'alim, kemudian sari-sarinya kita ambil, kemudian kita sebarkan di medsos, apakah luar biasa? ngaji-ngaji kajian hikam Ibnu Athaillah dari kita ambil dari kiai-kiai kita kemudian kita sebarkan di medsos apa enggak luar biasa ada Pak Dandim di sini Pak Dandim punya pistol satu peluru satu kepala sementara kalau saya posting di Instagram satu menit begitu saya posting yang melihat seratus ribu orang yang melihat dua ratus ribu orang belum yang membagikan lebih tajam postingan dibandingkan pistolnya Pak Dandim. Betul nggak Dan? Kita berbicara Pancasila, kita berbicara NKRI. Kalau kemudian melalui medsos, berapa banyak kepala yang bisa kita tembak dengan postingan-postingan itu? Milo sing mau follow sing api-api. Sing mau follow nih kita Mirzan. Kan aku juga ingin. Hati-hati latah medsos, gunakan yang manfaat. Biasalah bulan Ramadan di medsos, ya Allah. Traweh, syuting, live, buko, streaming, kalau cah yatim, alhamdulillah rasanya adem. Tapi pikir nyumbang, mengunut buko. Ini boleh gratisan. Kere, kere. Awan-awan, gas 3 kg, foto, posting Facebook. Serasa lihat kelapa muda. Ya Allah, apa matamu ke katara? Oleh sombong gas 3 kg karo kelapa muda. Coro di foto Instagram, kurmo gas. Ya Maka coba ini, dakwah bil medsos ini betul-betul menjadi keseriusan kita. Besok tanggal 28 Februari, kiai-kiai muda itu dikumpulkan Pak saya di pondoknya di Cianjur sana, di Cianjur sana. Disuruh membuat rekomendasi untuk muktamar NU. Saya mengusulkan banyak hal, termasuk penggunaan medsos di dunia pesantren, termasuk dakwah bil medsos dan lain sebagainya, termasuk kemandirian muktamar Nahdlatul Ulama. Saya malu kalau muktamar NO diidentikan dengan proposal, saya malu kalau muktamar NO diidentikan dengan minta-minta. Saya yakin sumber daya Nahdlatul Ulama bisa mencukupi muktamar NO. Saya dibayangkan begini, kita mengklaim warga NO itu 80 juta. Coba Pak Wali Kota nyuwun saya. Kalau kita cari satu juta orang NO yang siap nyumbang NO per orang satu juta, itu sudah satu triliun Pak Wali. Untuk mendanai muktamar cuma 300 sampai 500 miliar, turah. Kenapa kita minta-minta sama pemerintah? Nisin di sini. Betul. Ayo. Aku raja lu, aku mau ngetes tok. Sing ning kene ibu-ibu muslimat semua yang hadir, umpama umpama ora tak jaluk saiki, aku mau takon tok. Lanjut dengan kira-kira nyumbang muktamar eno sejuta sing wani ngacung umpama niki. Sing wani nyumbang muktamar eno sejuta ngacung. Ayo, delok harus ngacung sejuta ngacung. Minimal wong pira iki sakmene tok Apa meneh wong sak Indonesia. Indonesia ini berapa ratus kota? Berapa Pak Wali Kota? 500 kota. Eh, Beh, goblok kowe. Kiyaine aku kok ngatur-ngatur. Sekitar 500 kota dan kabupaten. Ayo. Kalau 1 juta dibagi 500 berapa? Katakan. 20 per kota golek 20 orang yang mampu yang mau nyumbang NU 1 juta untuk muktamar. Mosok ora iso. Enteng. Lah ora ono sing wani, aku wani ngomandani demi Nahdlatul Aja nanggung-nanggung dadi wong NU. Malah rokok yang njaluk NU. Iso ngrokok lah ana pengajian kere. Aku lagi mel antek-antekan iki panggil Ya wes, demi NKRI, demi Nahdlatul Ulama. Kenapa keberlangsungan Nahdlatul Ulama harus kita pertahankan? Karena hari ini yang paling tegas membela Pancasila sebagai ideologi, membela keutuhan NKRI adalah Nahdlatul Tepuk tangan kok nanggung itu. Rasa tepuk tangan? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Maka nyuwun sewu NU sing diserang terus Amalia Amalia Solawat oleh Solawatan oleh Yasin oleh Yasinan ra oleh Tahlil oleh Tahlilan ra oleh Goblok apa? Apa bedanya Yasin karo Yasinan? Yasin niku dereng diwaca. Lah wis diwaca jenenge Yasin. tahlil niku durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge padha karo katok, katok niku durung dinggo. Lah wis dinggo jenenge katok. Sarung niku durung dinggo. Lah wis dinggo jenenge Ora oleh, tenang kewer-kewer. Kotang kuwi durung dinggo, lah wis dinggo jenenge Ora oleh, tenang gondal gantul. Maka saya apresiasi malam hari ini kelas Satkor Yon iso nggih pengajian koyong ini. Alhamdulillah. Sampun jam setengah loro kula kesel. Dan pengajian dianggap selesai. Nyuwun hadi aku wis kesel. Ora urun ora kuat. Nuwun hadi al-Fatihah kagem bojo kula ingkang nembe gerah mugi-mugi penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Al-Fatihah. Surat al Matur nuwun acara selanjutnya doa penutup dari Rois Suriah Mo. NO. Wekdal saha kau kawula sumangga ada. الفاتحة على من نوينا وعلى من نوى السلف الصالح بما كن صالحا ولقطع إخواتنا ولسهولة أمورنا وملكم لنا وفانا ولنال مقاصدنا وإلى أرواح جميع مؤسس جامعاتنا جميع محبة العلماء ومستمريها وصحبه وأصولهم وفروعهم وأساليبهم أما الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم في خير العرف والعافية وإلى خدرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى يا رب العالمين الحمد كما رب العالمين وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها وترفعنا بها وتبلغنا بها الصلاة جميع الخيرات في الحياة وبعض الممات اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السمية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا رب في هذه العشية اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من خرائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا الصلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للجميع مؤسسي جمعياتنا جميعا معقول بالعلماء واغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم ابدلهم يا الله دارا خيرا من دار واهلا خيرا من اهلهم اللهم ان كانوا محسنين فزد باحسانهم وان كانوا مسيئين فتتجاوز عن سيئاتهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم يا الله خفرة من عفو النيران برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل اجتماع هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل لنا سقيا ولا مخروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين سل الفاتحة Sí.